Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 124 ya bab uh, eh, atof. Sanian al atfu. Yang kedua ya adalah atof قال المصنف باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو الفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن حتى في بعض المواضع Berkata penulis Ibnu Ajur Mason Haji bab atof dan huruf atof huruf atof ada 10 ya, dan dia adalah ya wa dan fa kemudian summa kemudian au atau am atau imma ya ada kalanya bal tetapi atau bahkan la tidak lakin akan tetapi hatta sehingga ya fi ba'dil mawadi pada sebagian posisi asyarhu penjelasan an annau usani minat tawabi'i al al, al atfu penjelasan Jenis yang kedua dari bab tawabi adalah atof. Ya. Situ ada catatan kaki ya. Idza ratta an tukhbira an maji'in Zaidin wa amrin ya, jika Anda hendak mengabarkan tentang kedatangan Zaid atau Amr ya fabadalu an ini jumlataini ihdahuma ya maka kemudian mengganti fabadala an tadhkuru maka kemudian mengganti penyebutannya dengan dua kalimat ihdahuma yang pertama jaa zaidun wasaniyah yang kedua jaa amrun telah datang zaid dan telah datang amr yakfi an tadhkurul fi'la mar marratan wahidatan wa ta'ti ba'daha bil bil ismaini munfasilaini biwawin fataqulu ya, maka yang kedua maka cukup untuk menyebutkan fiilnya satu saja dan dan kemudian dua isim yang dipisahkan itu dengan huruf wau maka engkau katakan Ja'a Zaidun wa Amrun telah datang Zaid dan Amr. Fama ba'dal wawi yusamma ma'tufan maka kata setelah wawu huruf wawu huruf atof disebut ma'tuf wa maqablahu yusamma ma'tufan alaih dan huruf sebelumnya dinamakan ma'tuf alaih wa ta'rifuhu dan definisinya dari atof Wattabi'u tabi'u al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi definisinya adalah atof ya adalah tabi yang mengikuti dan dia berada di tengah-tengah antara uh, di tengah-tengah antara matbu ya, sesuatu yang diikuti ya dan e, atofnya maktuf alaihnya ahadu hurufil atfi ya salah satu dari huruf atof jadi ya atof itu adalah pengikut yang berada di tengah-tengah antara ya sesuatu yang diikuti ya dan matbu'nya ya di antara matbu dan sesuatu yang diikutinya ada satu dari satu huruf atof. Misaluhu contohnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Ya maka atofnya itu Amr. Ya, dan dia diselang oleh huruf atof. Wawu dan maktuf alaihnya yaitu Zaid. I'rabuhu i'rabnya jaa jaa fi'lun madin fi'il madi Zaidun fa'ilun marfu'un fa, fa'il marfu wa huwa ma'tufun alaih dan Zaid itu ma'tuf alaih. Wa amrun al-wawu huruf wawunya harfu adfin amrun ya ma'tufun alai ala zaidin marfu'un misluhu wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih dan amrun itu ma'tuf kepada zaid dan dia marfu semisal zaid dan tanda marfunya adalah dhammah zahirah ala akhirih pada akhirnya al atfi ala ala sahih tis'atun dan huruf ah, atof ya menurut pendapat yang benar yang paling sah yang sahih ada sembilan ahaduha yang pertama al wawu huruf wawu ya limujarradil jam'i bainal muta'atifaini ya berfungsi sebagai penggabung tidak berurutan Contohnya nahwu wajumi asyamsu wal qamaru. Ya, contohnya wajumi asyamsu wal qamaru dan matahari dan bulan dikumpulkan. Asani yang kedua alfa hurufa fa litartibi wa ta'kibi ya untuk urutan dan ta'kib ya untuk urutan dan ta'kib sini ada makna tak tartib ya makna tartib catatan nomor tiga catatan kaki makna tartibi wuku'ul ma'tufi ba'dal ma'tufi alaihi maksudnya tartib adalah meletakkan ma'tuf setelah ma'tuf alaih wa makna ta'kib dan makna ta'kib an yakuna aqabahu bila mahlatin maksudnya urutannya ya mengikut ya urutannya itu tidak dibatasi oleh uh, waktu ya nahu contohnya summa amatahu faaqabaroh ya kemudian ya engkau ya engkau mati dan kemudian dikubur ya jadi setelah mati menggunakan fa dikubur maka itu tidak ada jeda ya tanpa dibatasi waktu urutannya mati baru di, baru e, dikubur. Asalisu yang ketiga summa ya huruf summa literti biwat tarahi untuk urutan dan tarahi ya. Nahu ya. Contohnya ya waliul ya wala al khilafata Abu Bakrin waliyal khula khilafata Abu Bakrin summa Umar ya Abu Bakar ya ya sebagai khalifah kemudian Umar kemudian Umar Ya, maka di sini penggunaan summa itu menunjukkan urutan dan membutuhkan jeda. Ya, jadi Khalifah Abu Bakar, ya, kemudian Umar. Ya. Selanjutnya ar yang keempat au liddalalati ala ahadis sayyaini ya untuk menunjukkan pada salah satu dari dua uh, dua macam contohnya ja'a zaidun au am amrun telah datang zaid atau Amar telah datang zaid atau Amar ya jadi untuk menunjukkan salah satu dari dua hal Nah, di sini ada yang ya, keempat ya. Summa amatahu faqabarah. Surat Abasa ayat 21. Summa harfu atfin amatahu amata fi'lun fi'lun maldin Wafailuhu mustatir fa'ilnya tersembunyi fihi jawazan takdiruhu huwa ya, tersembunyi secara boleh takdirnya huwa Wal ha'u dan huruf ha itu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin maf'ulun bih dan haknya itu dhamir yang bersambung pada posisi mansub sebagai maf'ul bih fa akbarahu alfa'u harfu atfin akbarahu fi'lun madin wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bih haknya domir yang bersambung mabni atas tanda doma pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa dan fa'ilnya tersembunyi secara boleh takdirnya huwa. Ya, yang kelima catatan kaki makna tarahi apa makna tarahi an yaqa'al ma'tufa an yaqa'al ma'tufu ba'dal ma'tufi alaihi ya bima latin yang men meletakkan maktuf setelah maktuf alai dengan uh, jeda waktu. Ya. Selanjutnya yang kelima al-khamisu am, huruf am. liptala littalabi ta'yini ba'da hamzatil istifhami untuk meminta penentuan setelah huruf hamzah istifham atau huruf hamzah kalimat tanya. Nah, contohnya Azaidun eh, ja'am amrun. Apakah yang pergi itu Zaid atau Amr? Ya. Asa disu yang keenam bal huruf bal. Ya. itrabi wa huwa al-i'radu amma qablaha. Ya, untuk idrab ya. Yaitu berpaling dari yang sebelumnya, berpaling dari yang sebelumnya. Nahu contohnya ja'a Amrun bal Zaidun. Telah datang Amr uh, tapi bukan Amr yaitu Zaid. Jadi memalingkan dari Zaid ke Amr. As-sabi'u yang ketujuh la huruf la elinafil hukmi anil ma'tufi untuk menafikan hukum dari ma'tuf tersebut. Nahu jalisil ulam jalisil ulama'a la sufaha ya jalisil ulama'a las la asufaha yang duduk itu ulama bukan orang bodoh. Asaminu yang kedelapan lakin lil istidraki nahwu ma jaa amrun lakin lakin zaidun lakin untuk istidrak atau mempertentangkan contohnya ma jaa amrun lakin zaidun yang amr tidak pergi akan tetapi zaid ya ma jaa amrun lakin zaidun ya. amr ya. tidak pergi akan tetapi uh, Zaid Selanjutnya ada sih yang kesembilan yaitu hatta huruf hatta lil jam'i bayna bainal muta'atifaini untuk menggabungkan antara dua ma'tuf yaitu ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Nahu contohnya yamutun nasu hatta al-anbiya'u ya manusia ya sampai Nabi pun mati atau meninggal ya وعد وعد ajur بن min al-huruf al العطف imma ibnu ajurum menambahkan huruf imma ya pada huruf-huruf atof nahwu contohnya jaa imma zaidun wa imma amrun telah datang zaid dan amr wal madhabus sahihu dan pendapat yang sahih fi imma tentang huruf imma hadhihi annahu laisat harfa atfin bahwasannya ia bukanlah huruf atof wa innama hiya harfu tafsilin akan tetapi dia hanya huruf tafsil untuk memerinci wal atifu huwa al wawu dan huruf atofnya itu adalah al wawu jika imma zaidun wa imma amrun maka yang membuat atof amrun ke zaid itu bukan imannya tapi huruf wawunya. Sini ada catatan kaki yang pertama jaa ini irobnya fi'lun maldin mabniun alal fathi fi'l maldi mabni atas tanda fathah. Imma harfu tafsilin, imma huruf tafsil memerinci Zaidun fa'ilun marfu'un Zaidnya fa'il marfu' wa alamatu raf'il dhammatu zahiratu ala akhirih tanda marfu'nya dhammah zahirah pada akhirnya wa imma alwau-nya harfu atfin imma harfu tafsilin imanya huruf tafsil amrun ma'tufun amrnya ma'tuf ala zaid kepada zaid marfu'un mithluhu ya dia marfu semisal dengan uh, semisal dengan Zaid ya. Selanjutnya fawaidun fawaidu wa tanbihatu. Faedah-faedah dan catatan penting. Yang pertama an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ما شاء الله ثم شاء فلان dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda janganlah kalian katakan masya Allahu wa sya'a fulanun ya tetapi katakanlah masya Allahu summa sya'a fulanun ya Allah berkehendak dan janganlah kalian katakan Allah berkehendak dan si fulan berkehendak tapi katakanlah Allah berkehendak dan kemudian si fulan berkehendak. Qala Syekh Ibnu Utsaimin berkata Syekh Ibnu Utsaimin anna thumma litartibi tarahi fatufidu anna al-ma'tufa aqallu rutbati al ma'tufi alaihi. Ya karena sesungguhnya penggunaan thumma itu untuk urutan dan at-tarahi yaitu menunjukkan urutan yang membutuhkan jeda waktu. Fatufidu maka dia berfaidah bahwasanya maktuf maksudnya si fulan aqallu rutbati minal maktufi alaih bahwa maktufnya itu nanti derajatnya lebih kecil dibandingkan maktuf alaihnya yaitu Allah ya, yang berkehendak pada hadis ini. Yang kedua, yushtaratu fi la walakin wa am wa hatta wa bal an yakuna al-ma'tufu biha isman mufradan. Huruf ataf summa afan huruf ataf disyaratkan pada huruf ataf la walakin am hatta bal ya bahwasanya ma'tufnya itu harus berupa isim mufrad. Yang ketiga, min syurutil ma'tufi bi hatta an yakuna ba'dan minal ma'tufi alaihi. Disyaratkan pada uh, huruf uh, eh, maktuf hatta di, di antara syarat dari maktuf ya menggunakan hatta bahwasannya maktufnya itu harus menjadi bagian dari maktuf alaih. Nah, contohnya akatus sam ya akal tu akal tu As-sama kata hatta ra'sahu. Aku makan ikan ya sampai kepalanya. ofiko ulil qaulil musannifi ya, dan perkataan pengarang Ibnu Ajur Mason Haji wa hatta fi ba'dil mawadi dan penggunaan hatta pada sebagian tempat isyaratun adalah isyarat ila annal atfa bihatta qalilun bahwasannya penggunaan huruf hatta sebagai huruf atof itu sedikit fahya turabu harfu jarin maka dia diirab dengan huruf jar idza dakhalat ala alasmin majrurin ketika masuk padanya huruf ketika masuk kepada isi majrur au mudhari'in mansubin atau masuk kepada uh, fi'il mudhari yang mansub li'annaha takunu jarrata ya li'annaha takunu jarratu lil masdaril muawwali min an al mudmarati wal fi'lil mudari ya jadi ya contohnya tadi ya penggunaan hat disyaratkan pada maktuf yang menggunakan hatta itu maktufnya itu merupakan bagian dari maktuf alaih. Semisal contoh, aku makan ikan sampai kepalanya. Maka maktufnya itu kan roksanya. Nah, roksanya itu merupakan bagian dari ikan, yaitu maktuf alaihnya. maka jadi ketika kita menggunakan hatta, maktufnya itu harus disyaratkan merupakan bagian dari maktuf alaih. Dimana pada contoh ini, kepala Maksudnya kepala ikan itu bagian dari ikan itu sendiri. Dan perkataan penulis hatta fi ba'dil mawadi, ya penggunaan hatta pada sebagian tempat itu merupakan isyarat kepada bahwasanya huruf ataf menggunakan hatta itu sedikit. Jadi huruf ataf itu huruf hatta ya bisa di terkadang sebagai huruf jer ketika bertemu isim majrur ya atau sebagai ada waktu nasibah atau huruf yang memansubkan fi'il mudhari ketika bertemu dengan fi'il dan dia berub, dan dia menjadi susunan masdar muawwal yang merupakan susunan dari an dan fi'ilnya. Contoh nahu qaulihi ta'ala firman Allah taala Salamun hiya hatta matla'il fajri. Selamatan sampai terbit uh, fajar. Maka hatta di sini huruf jar hatta matla'i ini isim majrur karena ketemu huruf jar hatta wa qalahu ta'ala dan firman Allah yang lain wa kulu hatta yatabayyana dan makanlah dan minumlah kalian sampai jelas ya hatta yatabayyana nah hatta di sini sebagai ada waktu nasibah yang membuat fi'il mudhari setelah hatta itu mansub wa turabu hatta harfu ibtida'in dan terkadang hatta di Irop sebagai huruf ibtida huruf permulaan hina tadkhulu alal jumali nahwi qawlihi ta'ala ketika masuk kepada susunan kalimat seperti firman Allah taala hatta zurtumul maqabir surat at-takasur al-had al-hakum takasur selakalah orang yang berbanyak-banyakan ya hatta zurtumul maqabir sampai dia mengunjungi kalian mengunjungi kubur maka hatta di sini sebagai harfu harfu harfu tidak ya huruf permulaan. Wa ta'ala dan firman Allah yang lain yang menggunakan yang, yang menggunakan hatta sebagai huruf ibtidak yaitu hatta idza hadara ahadahumul mautu sampai atau ketika ya dia ya had, apa hadara ahadahumul maut hatta idza hadara ahadahumul maut ya sampai atau hingga datang ajal kepada salah seorang di antara mereka.